Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas Sendawa dan pendengar radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan dan tema pendidikan anak dari kitab Fikhu Tarbiyatul Fikhu Tarbiyatil Abna karya Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Kita masih pada pembahasan tentang pentingnya mendoakan kebaikan untuk anak. Maka selanjutnya adalah uh, wada'a Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan kebaikan da'a itu mendoakan kebaikan, kalau da'a ala itu mendoakan kejelekan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam da'a mendoakan kebaikan untuk Usama ibn Zaid radhiallahu anhuma aidan juga. Diat kelimam Ahmad dengan sanad yang jangan sanad yang hasan dari Usama ibn Zaid radhiallahu anhuma beliau mengatakan Lama sakula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala sakit Rasul itu berat maka habattu wahabat wahabata annasu ma'i ilal Madinah maka aku turun demikian juga orang-orang turun bersamaku ke Madinah Fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maka aku masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi cuma diam saja dan tidak berbicara. Faja'ala maka Nabi kemudian mulailah yarfa' yadaihi mengangkat dua tangannya ke arah langit. Kemudian Yusuf Baha kemudian menurunkannya. Eh, atau yusibbaha alaiya menurunkannya dengan isyarat padaku eh, a'rifu annahu yada'uli maka aku tahu bahasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untukku maka tentu yang jadi ya, mahalus syahidnya a'rifu annahu yada'uli maka aku tahu kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untukku maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Usamah ibn Zaid yang beliau ini disebut dengan hibbu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anak dari hibbu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam anak juga dari orang yang Nabi cintai yaitu Zaid ibn Harithah yang pernah uh, pernah Nabi jadikan sebagai anak angkat sebelum dilarangnya adopsi anak dalam Islam. Kemudian e, di antara pelajaran tambahan yang bisa kita petik dari hadis ini adalah syariat mengangkat dua tangan saat berdoa. Ya, faja'ala yarfa'u yadaihi ila sama'i. Maka Nabi SAW mengangkat e, kedua tangannya ke arah langit, ke arah atas. Maka ini dalil dari fi'il dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, tentang disyariatkannya, dianjurkannya mengangkat tangan saat berdoa. Dan inilah hukum asalnya, bahasanya hukum asal dalam berdoa adalah dianjurkan eh, dengan dan sambil angkat tangan. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendoakan kebaikan untuk Abdullah anaknya Ja'far dan Ja'far ini adalah Ja'far ibn Abi Talib dan saudara-saudaranya setelah terbunuhnya ayah mereka yaitu Ja'far. Maka Nabi Ali Shallallahu Wasallam mendoakan dengan mengatakan Allah makhluf Ja'faran fi ahlihi. Ya Allah, berilah pengganti untuk Ja'far berkenaan dengan masalah mengurus keluarganya. Ya, Wabarik li Abdullah fi fi safqati yaminihi dan berilah keberkahan pada Abdullah bin Ja'far dalam transaksi yang dia lakukan. Dalam transaksi jual beli yang dia kerjakan. Qalaha thalatha mirarin Nabi mengucapkan hal ini sebanyak tiga kali. Maka di sini kita eh, jumpai yang tentu yang jadi mahal syahid di sini wabarik li Abdullah. Ini anak orang lain. Ya, Nabi mendoakan kebaikan untuk seorang uh, anaknya Ja'far yang namanya Abdullah. Kemudian di sini kita jumpai Bahasanya di antara doa yang selayaknya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk satu keluarga yang ditinggal mati oleh orang yang menanggung nafkah di keluarga tersebut adalah kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pengganti untuk yang mengurusi keluarga tersebut. Allah makhluf ja'faran fi ahli. Ya Allah, datangkanlah pengganti untuk Ja'far ya, ya, dalam menangani dan mengurusi keluarganya. Kemudian di sini kita jumpai syariat atau anjuran untuk mengulang-ulang doa sebanyak tiga kali. Lengkapnya hadis diatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Ja'far sendiri. Radallahu anhumah. Beliau mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan Wastakmala alaihim dan Nabi mengangkat sebagai pimpinan adalah Zaid ibn Haritha. Wa in kutila jika dia terbunuh, jika Zaid terbunuh atau ustushida gugur sebagai syahid, maka panglima perang kalian, pimpinan kalian adalah Ja'far. Jika terbunuh atau dia mati syahid, maka pimpinan kalian adalah Abdullah ibn Rawaha. Maka mereka kemudian akhirnya pasukan kaum muslim bertemu dengan musuh dan musuh mereka ketika itu adalah tentara Romawi. Dalam satu peperangan yang disebut dengan peperangan Mu'tah. Fa'akhoda arayata Zaidun maka Zaid pun memegang bendera perang Fakatala maka dia pun berperang sampai terbunuh. Dan bendera e, perang dipegang oleh Ja'far dan dia berperang sehingga terbunuh. Kemudian bendera tersebut diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Beliau berperang sampai akhirnya terbunuh. Setelah itu tidak ada tidak e, ada keterangan dari Nabi. Maka Khalid ibn Walid berinisiatif mengambil bendera perang. Fafatallahu alaih dan Allah memberikan kemenangan melalui Khalid ibn Al-Walid. Wa ata dan datanglah berita mereka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam fakharaja ilan nas maka setelah sampai berita itu kepada Nabi melalui wahyu maka Nabi menemui banyak orang dan beliau menyampaikan ceramah dan menjadi kebiasaan Nabi membukanya dengan memuji Allah dan menyanjung Allah. Wakal kemudian Nabi mengatakan teman-teman kalian berjumpa dengan musuh. Dan sungguh Zaid mengambil arayata pedang, eh, mengambil bendera perang dan dia berperang sampai terbunuh atau gugur sebagai syahid. Kemudian bendera diambil oleh Ja'far. Eh, Ja'far ibn Abi Talib ini, kurang abi ini ya Ja'far ibn Abi Talib maka dia berperang sehingga terbunuh atau gugur sebagai syahid. Kemudian bendera perang diambil oleh Abdullah bin Rawaha dan dia berperang sehingga terbunuh atau syahid. Summa akhadha rayata kemudian bendera diambil oleh Saifun min Suyufillah Salah satu pedang Allah Khalid ibn Al-Walid. Maka di antara pelajaran dari eh, hadis ini, ya di sinilah eh, hadis inilah dalil gelaran Khalid dengan sebutan Saifullah atau Saifun min Suyufillah. Salah satu pedang Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu idofah di sini adalah idofah litashrif ya, penisbatan kepada Allah di sini maknanya adalah ya, adalah pemuliaan sebagaimana Ka'bah disebut dengan Baitullah kemudian unta eh, uh, Nabi Saleh disebut dengan Naqatullah pedangnya uh, ontanya Allah maka saifun min suyufillah di sini adalah semacam itu untuk menunjukkan mulianya Khalid ibn Al-Walid Kemudian hadis ini uh, dalil disyariatkannya membuka ceramah dengan memuji dan menyanjung Allah dan tidak diharuskan harus kalimat-kalimat tertentu. Ini. Maka semua kalimat pujian dan sanjungan pada Allah satu hal yang telah sah. Ini. Jika telah di eh, segala kalimat yang mengandung pujian dan sanjungan kepada Allah bisa digunakan. Kemudian hadis ini dalil dibolehkannya memberitakan atau dibenarkannya dan disyariatkannya menyampaikan berita kematian seseorang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ceramah ini mengumpulkan para sahabat dan menyampaikan ceramah ini adalah e, dalam rangka menyampaikan kabar kematian sejumlah sahabat. <clears throat> Eh, namun dalam hal ini ada menyampaikan kabar kematian yang terlarang yang disebut dengan na'yu. Nih. Maka yang terlarang adalah menyampaikan kabar kematian diringi dengan pujian dan menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Lebih-lebih lagi jika itu babnya adalah bab Eh, dan berbangga-bangga dengan kelebihan tersebut atau meratapinya. pun jika semata-mata menyampaikan kabar kematian, ya, maka kepada orang lain maka ini satu hal yang diperbolehkan. Kita lihat Nabi cuma katakan eh, Zaid berperang kemudian terbunuh. Hmm, Ja'far berperang dan terbunuh. Abdullah bin Rawahah berperang dan terbunuh. Nabi tidak uh, memberikan uh, pujian tentang perangnya. Ini perangnya Zaid, dia perang luar biasa. Ya, jazahullahu khaira dan atau kalimat-kalimat yang semacam itu. Cuma sekedar murni berita kematian. Fafat, uh, eh, kemudian diambillah ol, uh, bendera perang oleh Khalid ibn al-Walid. Fafatahallahu alaih. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan melalui Khalid. Fa'amhala summa amhala ala Ja'farin talatan. Kemudian Nabi memberikan eh, kelonggaran waktu, kemudian kelonggaran waktu untuk keluarga Ja'far selama tiga hari. Nabi menunda dan memberikan waktu untuk e, mendatangi mereka. Nabi tunda sampai tiga hari. Kemudian barulah Nabi mendatangi setelah tiga hari dari kematian Ja'far, barulah Nabi mendatangi keluarga Ja'far. Fakal lalu Nabi mengatakan la tabaku ala akhi ba'dal yaumi aw aw ghadin. Janganlah kalian tangisi saudaraku setelah hari ini atau mulai besok pagi. Ya, maka di sini terdapat pelajaran ya, bolehnya menangisi orang yang meninggal dunia dan eh, dan juga pelajaran bahasanya Eh, batas waktu untuk boleh menangisi tanpa ratapan adalah tiga hari setelah kematian. Setelah tiga hari setelah kematian, setelah itu dilarang menangis. Lata baku ala akhi ba'dal yaum. Dan selama tiga hari maka diperbolehkan. Diperbolehkan menangis. Jika menangis maka tidak salah. Dengan catatan tangisannya ini adalah tangisan sekedar meneteskan air mata tanpa ratapan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ilayya ibnai akhi bawa kemari dua anak laki-laki saudaraku. Kata Abdullah, ini hadis riat Abdullah, Faji abina maka kami didatangkan ke anak seakan-akan kami adalah ne anak burung Fakal maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan panggilkan untukku tukang cukur. Ya, maka nampaknya ada di zaman Nabi sudah ada orang yang berprofesi sebagai eh, tukang cukur, barber shopnya. Ya, itu sudah ada di zaman Nabi ada orang-orang yang sudah biasa ya kegiatannya kegiatan rutinnya adalah uh, jadi tukang cukur maka didatangkanlah al-halak tukang cukur ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu si tukang cukur ini menggundul kepala-kepala kami yaitu rambut kepala kami Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, mengatakan dan memberikan pujian eh, Ya. Amma Muhammadun Nabi katakan adapun Muhammad fasabihu amina maka yaitu Muhammad bin Ja'far maka dia mirip dengan paman kami Abu Talib. Wa amma Abdullah adapun Abdullah yaitu Abdullah bin Ja'far maka dia serupa dengan khalqi wa khuluki. Serupa dengan fisikku dan akhlakku maka di sini terdapat fadilah Abdullah bin Ja'far yang Nabi puji dengan Nabi katakan fisiknya dan akhlaknya serupa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Thumma akhoda biyadi. Kemudian Nabi memegang tanganku faashallaha kemudian mengangkatnya. Yeah. Fakal kemudian Nabi mengatakan Allah makhluf Ja'faran fi ahlihi. Ya Allah, datangkanlah penggantinya Ja'far untuk mengurusi keluarganya dan berilah keberkahan untuk Abdullah bin Ja'far dalam transaksi jual beli yang dia lakukan dengan tangannya. Nabi katakan sebanyak tiga kali. Kal kata Abdullah bin Ja'far. Fajaat umuna lalu datanglah. Ya, ibu kami fadakarat lahu yutmana Kemudian beliau ibu kami menyebutkan di hadapan Nabi yutmana keyatiman kami dengan segala derivatnya. Wajah alat dan mulailah ibu kami tufrihu lahu ma menyenangkan untuk Nabi faqal kemudian beliau kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al ailata takhafina alaihim apakah kemiskinan yang engkau khawatirkan menimpa anak-anakmu wa ana walihum fit dunya wal akhirah akulah yang akan mengurusi mereka fit dunya wal akhirah Ya, eh, di antara pelajaran eh, maka ini yang jadi mahalus syahid Allah makhluk Ja'faran fi ahlihi wa barik li Abdullah fi safqati yaminihi. Kemudian di sini juga terdapat pelajaran tentang ya, bolehnya mengundul rambut kepala anak-anak fahalaka usana ya atau kemudian e, ada sebagian uh, yang kemudian menyimpulkan lebih jauh dan bolehnya mengundul kepala laki-laki fahalaka usana Kemudian e, wahahiyah jariyatun berikutnya adalah ada seorang anak perempuan kecil yada'ulaha Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didoakan kebaikan oleh Rasulullah. Diatkan oleh Al-Bukhari. Dari hadis yang Ummu Khalid binti Khalid ibn Sa'id. Qalat Ummu Khalid mengatakan menceritakan masa kecilnya. Menceritakan masa kecilnya. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ayahku. Dia si anak kecil ini namanya Ummu Khalid atau panggilannya Ummu Khalid untuk ayahnya namanya Khalid dan ayahnya namanya Khalid. Wa alayya qamisun asfar dan aku memakai baju berwarna kuning. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan karena Ummu Khalid ini lahirnya di Habasyah. Ya, maka dia ya tentu kenal bahasa ya, bahasa Habasyah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada anak kecil perempuan yang panggilannya Ummu Khalid ini dengan mengatakan sana sana catatan kaki Sana adalah dalam bahasa Ethiopia, bilugotil Habasyah, maknanya cantik-cantik. Maka Ummu Khalid ini lahirnya di Habasyah. Kemudian baru kemudian eh, agak gede kemudian eh, ketika orang tuanya pulang ke kemudian kembali atau kemudian pindah ke Madinah maka dia punya kosakata akrab dengan sejumlah kosakata Habasyah, maka Nabi pun berbicara pakai kosakata yang dipahami oleh Ummu Khalid. Qalat kemudian Ummu Khalid menceritakan apa yang dia lakukan saat itu. Dan ini adalah anak kecil. Fadahabtu al-abu bi khotamin nubuwah maka mulai uh, maka aku uh, eh, tu al abub mulailah aku main-main dengan khotamun nubuah, eh, cincin atau stempel kenabian itu satu uh, satu tonjolan di punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebesar uh, telur burung dara yang itu disebut dengan khutamun nubuah dan di antara ciri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ya, termaktub tertulis di eh, kitab-kitab uh, suci terdahulu. Di antara yang kemudian ciri Nabi akhir zaman yang termaktub di Taurat. Ini ada di punggungnya kota nubuwah. Ini bentuknya adalah ya, tonjolan daging tonjolan eh, daging ya, yang kurang lebih sebesar telur burung dara. Nah, itu kemudian dipegang-pegang oleh Ummu Khalid dan dijadikan to mainan mungkin digerak-gerakkan, digoyang-goyangkan. zajarani abi maka ayahku melarangku. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dakha biarkan dia mainan. Semakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan pakaian baru yang dipakai oleh Ummu Khalid. Nah, tadi Ummu Khalid pakai komis asfar dan itu pakaian baru. Maka Nabi doakan dengan mengatakan abli wa akhliki. Eh, dua kata ini maknanya sama. Terjemah bebasnya adalah moga awet sampai rusak. Atau kalau terjemahnya eh, bebasnya adalah muka awet. Jadi pakaian yang awet dipakai. Baru tidak bisa dipakai setelah setelah rusak. Bukan tidak lagi dipakai karena dicuri orang atau ketinggalan atau e, robek kena apa bukan itu sebabnya tidak terpakai namun didoakan agar e, tidak terpakai sebabnya karena awet. Ini, tidak terpakai sebabnya setelah usang sehingga tidak layak pakai. Thumma abli wa akhliki, thumma abli wa akhliki. Nabi ulang tiga kali. Catatan kaki. Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan dan orang Arab tutliku dhalika menggunakan ungkapan itu abli wa akhliki wa turidu du'a bitulil baqa makna abli wa akhliki adalah doa bitulil baqa supaya awet lama lil mukhatabi bidzalika pada orang yang tertuju padanya doa tersebut ay annaha taltulu hayatuha bahkan Nabi doakan e, si pemakai maknanya tatulu hayatuha hidupnya si pemakai itu panjang sehingga e, sampai rusak dan usanglah pakaian yang dia pakai ya, jadi kalau dari Al-Hafidh Ibnu Hajar, abli wa akhliki ini malah doa untuk si pemakai. Ya, dengan makna, ya Allah berilah umur panjang untuknya sehingga pakaiannya eh, itu tidak terpakai karena rusak setelah sekian lama dipakai. Maka kalau pakai penjelasan e, Ibnu Hajar e, berdasarkan catatan kaki tadi, maka ini e, ya, dalil bolehnya mendoakan panjang umur. Ini dalil bolehnya mendoakan panjang umur. Yang tentu ya, itu adalah panjang umur dalam kebaikan dan ketaatan. Dan dalam kemudian di sini kemudian di sini disyariatkannya ya, mengulang-ulang doa sampai tiga kali. Dan ini jadi sebagaimana di judul, maka ini dalil e, Nabi mendoakan anak orang lain. Ya, Nabi mendoakan anak orang lain. Jariah ini tidak ada hubungannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara nasab. Nabi doakan. Mendoakan anak dan keturunan sendiri demikian juga orang lain. Ya, kemudian e, di sini kita jumpai pelajaran tentang e, berbicara dengan orang lain menyesuaikan diri dengan bahasanya. E, berkomunikasi dengan orang lain dengan menyesuaikan diri dengan bahasa yang akrab di e, di telinga orang tersebut. Maka Nabi e, mengomentari bajunya Ummu Khalid dengan menggunakan bahasa Habasyah. sana sana Maka eh, Nabi mengajarkan kepada kita untuk menyesuaikan diri dengan bahasa audien, dengan bahasa orang yang eh, mau kita berikan padanya sejumlah pesan. Dalam ini pesannya adalah pesan sanjungan. Ya, maka disyariatkannya, dituntunkannya menyesuaikan e, eh, bahasa dengan e, bahasa ketika kita berkomunikasi dengan bahasa orang yang kita ajak dialog. Di antaranya adalah e, dengan anak kecil. Ketika dialog dengan anak kecil, komunikasi dengan anak kecil menggunakan bahasa yang e, dipahami dengan baik oleh si anak kecil. Demikian juga di sini kita jumpai sikap Nabi terhadap anak-anak, yaitu memuji anak. Memuji anak cantik, pakai baju itu cantik, maka pujian. Maka di antara hal yang Nabi tuntunkan berkenaan dengan interaksi dengan anak-anak memuji anak kecil. Cakep, cantik, ganteng, ya. dan kalimat-kalimat semacam itu yang disukai oleh anak-anak. Ya. Yang tentu kemudian bahasanya berbeda-beda tergantung ya, budayanya. Nah, jadi keren, uh keren nih masnya. Atau kemudian ungkapan, ungkapan uh, eh, ungkapan -ungkapan yang lain. Kemudian di sini kita jumpai sikap longgar kepada eh, pada anak-anak, di mana Nabi eh, membiarkan anak kecil ini Ummu Khalid untuk main-main dengan sesuatu di yang ada di badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sikap orang tua yang baik ini eh, adalah sebagaimana bapaknya Ummu Khalid. Anaknya melakukan hal-hal yang uh, yang nilainya itu kurang ajar, ini bukan bapakmu, <laughs> nah, kamu main mainan jenggotnya misalnya, ya, maka kemudian ditegur. Faza jarani abi. Ya, maka di sini tentu ada ada sikap orang tua dan ada sikap eh, ya, sikap orang tua dan sikap nabi. Ya, maka orang tua yang baik, ketika anaknya melakukan hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang tidak sopan, kurang ajar eh, pada orang lain, maka dia ingatkan anaknya, jangan. Ya, atau kalimat-kalimat semacam itu. Mohon kemudian eh, itu ya selayaknya orang tua demikian. Ya, bertamu tidak sopan, malah kemudian berdiri, kemudian eh, lompat-lompat. Ah, eh, maka orang tua jangan kemudian uh, malah masa bodoh. Nah, dia katakan pada anaknya, dia tegur anaknya jangan demikian ini yang sopan dan kalimat-kalimat semacam itu. Ya, adapun kemudian orang uh, orang lain dalam hal ini, maka jika uh, maka selayaknya mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama itu tidak berbahaya, selama itu ya, ya selama itu secara umum tidak berbahaya, maka hendaknya longgar dengan anak-anak. Iya. Longgar dengan anak-anak. Maka ada sudut pandang untuk orang tua dan ada sudut pandang uh, untuk uh, orang lain. Ya, maka orang lain itu kalau hendaknya dia bersikap longgar untuk anak-anak selama itu tidak bahaya, selama itu tidak melanggar syariat dan semacam itu. Namun sikap orang tua yang baik sebagaimana bapaknya Ummu Khalid. Ditegur anak yang tidak sopan, anak yang bersikap tidak semestinya. Dan ini kemudian dan ini menunjukkan ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu orang yang sombong tidak akan mau e, disikapi semacam ini. Kemudian e, hal ini juga menunjukkan berkaitan dengan eh, pendidikan anak menunjukkan e, bolehnya anak kecil untuk dilarang. Nah, zajarani eh, zajarani zabarani eh, zabara maknanya naha zabarani abi ayahku melarangku eh, maka ketika eh, maka boleh saja melarang anak-anak ketika dia melakukan satu hal yang tidak pantas, tidak layak, tidak sopan. Eh, maka dilarang tidak mengapa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, tidak menegur sang ayah. Ya, anak-anak jangan dilarang gitu. Nabi tidak mengatakan demikian, menunjukkan sunnah takriyah. Ya, menunjukkan sunnah takriyah. Biasanya anak-anak kemudian di, diingatkan ketika melakukan hal yang keliru, kurang pas, ya, itu kemudian eh, layak tetap kemudian berhak untuk diingatkan dan status sebagai anak kecil bukan berarti kemudian membenarkan kemudian jadi alasan dibenarkannya semua perilaku perilakunya meskipun itu adalah perilaku yang dinilai kurang tepat kurang sopan ya, kurang beretika dan seterusnya Ya demikian juga uh, Wa yad'u Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan kebaikan untuk Anas bin Malik dengan sejumlah doa yang baik yang mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya, yang Anas ini menjadi pembantu di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Selama Nabi di Madinah 10 tahun sejak Anas ini berumur 10 e, tahun sampai Nabi wafat dan ketika Nabi wafat Anas ini berumur 20 tahun. Diatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dari Anas radhiallahu anhu beliau mengatakan, "Takhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Ummu Sulaimin." Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, menemui atau kemudian ke rumahnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Anas. Fa'atatu bitamrin wa samnin. Maka kemudian Ummu Sulaim e, memberikan suguhan untuk tamu berupa e, korma dan minyak samin. Ya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak suguhan tersebut dengan mengatakan kembalikan minyak samin kalian ke wadahnya dan tamarnya ke wadahnya karena saya puasa. Semakama kemudian Nabi berdiri di salah satu ruangan atau salah satu sisi rumah Fasallah maka beliau kemudian mengerjakan salat yang salat itu bukanlah salat yang fardu. Fada'a Kemudian eh, Nabi Da'ali mendoakan kebaikan untuk Ummu Sulaim dan keluarganya. Ummu Sulaim lalu mengatakan, Ya Rasulullah innali khuwaisah wahai Rasulullah, saya memiliki permintaan khusus. Maka Nabi bertanya, mahia apa itu? Qalat Ummu Sulaim mengatakan, khadimuka Anas. Eh, pelayanmu Anas. Ini, tolong doakan secara khusus. Fama taraka eh, khairal akhiratin wala dunya illa da'ali bihi. Maka tidaklah Nabi biarkan satupun kebaikan dunia dan akhirat ataupun dunia kecuali Nabi doakan aku dengannya. Di antaranya Allah marzuqhu malan, ya Allah berikan padanya Anas malan harta yang besar, harta yang banyak. Ya, malan di sini nakirah li ta'zim. Ya, artinya malan aziman, harta yang besar, ya, yang berlimpah. Wawala dan dan anak yang banyak Wabarik lahu dan berkailah dia. Dan Allah pun mengabulkan doa sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fa ini lamin aktsaril ansar malan. Sungguh aku adalah orang ansar yang paling kaya. Ini, ya, sahabat ansar yang paling kaya nanti adalah Anas. Wahadasatni binti Aminah dan anak perempuanku Aminah lapor dan eh, cerita kepadaku anak utufina basen telah dimakamkan lis, eh, lisulbi dari anak-anakku karena umur beliau panjang sampai banyak anak beliau yang sudah meninggal dunia. Hmm. Nah beliau nggak tepat eh, nggak ngitung berapa yang sudah meninggal dunia atau kemudian eh, dari anak keturunanku boleh jadi anak ataupun cucunya. Nah yang cerita Aminah, yang mendata ini anaknya Anas, Aminah. Nah, Makdam al-Hajat al Basrota saat kedatangan uh, Hajat ke Basrah. Sampai tahun datangnya Hajat ke Basrah telah meninggal dunia duluan. bitun wa isuna wa mi'ah. 120 sekian. Nah, 120 sekian. Eh, sekiannya boleh jadi 3 sampai 9. Ya, maka angka yang paling banyak 129 anak atau cucu itu yang sudah mati duluan. Nah, karena panjangnya umurnya Anas dan banyak dan menunjukkan banyaknya anaknya. Ini belum yang hidup ini ngitungnya baru yang mati. Ah, belum ngitung yang hidup. Nah, maka ini menunjukkan eh, banyaknya anaknya Anas. kalau kemudian meskipun itu plus cucu tetap menunjukkan anaknya banyak. Ya. Ini, kalau anak dan cucu 129 ya anaknya tetap tetap juga banyak dari sekian itu. Uh, maka tentu di sini mahalus syahidnya adalah Allah marzuku malan wa waladan. Nabi mendoakan anak seorang anak yang namanya Anas bin Malik. Dan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Anas bin Malik menunjukkan bahasanya harta yang berlimpah tidaklah tercela dalam Islam. Oleh karena itu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Anas untuk jadi orang kaya, hartanya berlimpah. Karena harta eh, yang berlimpah bagi seorang muslim adalah sumber ganjaran, sumber pahala. Maka harta yang berlimpah bukanlah tercela. Memiliki harta yang berlimpah bukanlah satu hal yang negatif dalam Islam. Demikian juga bukanlah satu hal yang negatif dan bukanlah satu hal yang tercela punya anak yang banyak. Maka karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Anas bin Malik agar diberi anak yang banyak. non harta yang berlimpah dan anak yang banyak itu satu hal yang tidak masalah manakala semuanya diberkahi. wabariklahu Harta banyak diberkahi, maka itu habis untuk taat. Anak banyak diberkahi, ya, ya maka akan tentu penuh dengan kebaikan. Dan tadi dikatakan maka tidaklah Nabi membiarkan satupun kebaikan akhirat tidak pula dunia kecuali Nabi doakan untukku. Bolehnya berdoa berkenaan dengan urusan dunia. Maka doa tidak harusnya berkenaan dengan urusan akhirat. Ya, kemudian eh, di sini kita jumpai eh, tuan rumah yang baik, ada tamu, maka dikasih suguhan. Kemudian di sini kemudian dibolehkan bagi eh, bagi kita untuk menolak sukuhan dengan alasan puasa sunnah. Ya, maaf ini e, saya puasa sunnah. Ya, kemudian e, ya, dibenarkannya kemudian sholat sunnah di rumah orang lain. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah di rumahnya Ummu Sulaim. Dan tentang uh, bertamunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumahnya Ummu Sulaim dan beberapa dan uh, dan eh, rumah-rumah yang lain sebagaimana kita jumpai dalam sejumlah hadis. E, maka tentang hal ini e, sebagian ulama menyimpulkan dan ini adalah pendapat e, diantaranya dicenderung oleh Al Hafidh Ibnu Hajar bahasanya Nabi adalah mahram untuk semua perempuan. Maka beliau punya hukum khusus, hukum khusus yang tidak berlaku untuk yang lain, tidak berlaku untuk ustadz, tidak berlaku untuk kiai dan sebagainya. Eh, yaitu beliau adalah mahram untuk semua perempuan. Artinya ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh saja bertemu kemudian bertamu dan bertemu dengan di sini Ummu Sulaim. Kemudian fi riwayatin li muslimin dalam satu riwayatnya muslim dari hadisnya Anas kadalik demikian juga Anas mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui kami. Wa mahwa dan tidaklah isi rumah kecuali saya kemudian ibuku dan Ummu Haram bibiku. Maka rumah ketika itu isinya tiga orang. Fakal kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kumu ayo berdiri fausalibikum aku salat jamaah dengan kalian dan itu bukanlah waktu sholat itu waktu sholat fardu maka Nabi sholat berjamaah bersama kami. Fakalah Fakallah rajulun lisabitin maka ada ketika Anas eh, eh, bercerita atau kemudian ketika Thabit rawi e, hadis ini menceritakan hadisnya ada yang bertanya di manakah Nabi jadikan Anas dari Nabi posisinya di mana ketika itu ini berkenaan dengan tata cara pengaturan e, soft dalam sholat berjamaah kal kata Thabit ja'alahu ala Nabi letakkan uh, Anas sebagai laki-laki satu-satunya di sebelah kanan Nabi. Kemudian Nabi mendoakan kami keluarga umumnya Ummu Sulaim dengan segala kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Lalu ibuku mengatakan, Wahai Rasulullah, ya, pembantu kecilmu, tolong doakanlah kepada Allah lahu untuknya. Qal fada'a li bikuli khairin, maka Nabi doakan aku dengan segala kebaikan wakana fi akhi mata alibi dan kalimat terakhir doa yang Nabi panjatkan. Berarti sebelumnya ada banyak doa yang tidak diceritakan. Ini, ini kalimat yang terakhir. Fi akhi mata bihi bila berdoa Allah ma'akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Ya Allah banyakkanlah hartanya, anaknya dan pergailah limpahkan keberkahan padanya. Diatkan oleh Muslim di catatan kaki dikatakan dalam hadis ini terdapat dalil iltimas surajul min ahlil fadli bolehnya meminta kepada orang yang eh, orang orang, orang istimewa wasalah dan saleh meminta badannya doa li abnaihi agar mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Ya, maka hadis ini demikian juga riwayat Bukhari yang tadi kita baca uh, adalah dalil bolehnya minta didoakan eh, oleh orang saleh. Minta didoakan oleh orang saleh terutama untuk anak eh, untuk anak-anaknya. Kemudian deret Muslim ini dalil bolehnya eh, salat sunnah berjamaah eh, Namun itu kata para fukuha ahyanan asalkan tidak jadikan kebiasaan. Maka sholat sunnah berjamaah, sholat duha atau yang lain itu boleh dilakukan dengan berjamaah di rumah. Ya, asalkan itu tidak jadikan sebagai rutinitas dan kebiasaan. Dan di sini kemudian tentang menata soft maka jika dan makmum itu cuma eh, satu laki-laki maka ada di sebelah kanan imam dan yang tepat adalah eh, sebelah kanan persisnya imam kemudian larangan untuk mendoakan jelek pada anak wahdar asyad al hadari wahai orang tua Ya, waspadalah dengan betul-betul waspada mendoakan kejelekan untuk anak-anakmu. Ya, karena sungguh doamu bisa bertepatan dengan satu waktu mustajabnya doa maka doamu pun dikabulkan doa jelekmu untuk anakmu dikabulkan maka engkau pun nanti akan memetik akibatnya dan dampaknya dalam saya muslim dari hadis Jabir hadis yang panjang ada seorang yang berkata kepada untanya syak. Tentang syak di sini ada dua riwayat boleh pakai e, sin tebal dan boleh pakai sin tipis. Syak dan boleh juga sa. Dan ini e, wa wakilahuma kalimatu zajrin lil ba'ir. Dan dua-duanya syak ataupun sa itu adalah kalimat hardikan untuk unta yang tentu masing-masing bangsa itu beda-beda. Kalimat hardikan untuk ayam, untuk sapi, untuk ini masing-masing untuk kambing. Nah, itu uh, bahasanya beda-beda Arab, ya, Jawa, kemudian atau yang lainnya nanti bahasanya beda-beda. Nah kalau kemudian kalimat hardian untuk kemudian supaya ini cepat jalannya dan semacam itu kalau untuk unta nih ini orang Arab uh, ini syak atau sa Dari kata-kata syak sya'a. Syak syak tu bil bair misalnya, maka itu artinya zajar tuh. Aku kemudian menghardik dia supaya jalannya cepat dan semacam itu. Itu syak. Nah, yang kemudian nah tentu kalimat ini tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah la'anakallah. Muka Allah melaknat wahai unta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hadzal la'inu ba'irahu?" Siapa itu yang melaknat untanya sendiri? Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mimbabil uh, eh, ukubah sebagai bentuk hukuman, Nabi katakan turunkan barang-barang anhu dari untamu. Falatashabna bimal'unin. Janganlah kemudian engkau e, barengkan kami dengan binatang yang terlaknat. Maka mimba bila ukubah maka sebagai bentuk hukuman atas perbuatan orang tersebut Nabi perintahkan dia untuk melepas ontanya dan ya, jangan lagi ada onta yang mendapatkan doa laknat ikut di rombongan safarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketika itu Nabi safar ada sejumlah sahabat yang ikut. Ketika kemudian sahabat ini melaknat e, eh, untanya, maka Nabi larang untanya tersebut untuk menemani Nabi dalam perjalanan. Kemudian Nabi mengatakan, dan ini yang jadi mahalus syahid, La tada'u ala angfusikum Jangan mendoakan kejelekan untuk dirimu sendiri. Jangan kemudian mendoakan kejelekan untuk dirimu sendiri. Walatadu ala auladikum. Jangan doakan kejelekan pada anakmu sendiri meskipun jengkelnya luar biasa. Maka jangan doakan dia untuk jadi orang yang goblok, mulai jadi orang yang dan seterusnya. Eh, mohon ya, doakan untuk jadi orang yang baik. Hmm. Dan eh, perlu diketahui kalau orang Arab kalau jengkel marah hmm, maka tentu orang Arab yang saleh yang baik yang ngerti agama ini ya kalau nggak sholat ya nggak ada bedanya sama preman di tempat kita ya. nah, kalau marah ya. maka jadi kebiasaan uh, ini budayanya orang Arab kalau marah dan dia orang baik-baik maka ya, dia akan mengatakan Allah ya hadik itu artinya marah besar itu ya. namun ya yang keluar ucapannya adalah baik-baik semoga Allah memberikan hidayah kepadamu nah, itu artinya eh, itu artinya marah besar kalau kemudian doa kalau tidak dalam kondisi marah doa hidayah itu hadakallah. e, pakai apa fi'il madhi. Nah, hadakallah itu artinya ya biasa-biasa. Doa baik dalam kondisi ini, kondisi mental dan e, emosi yang standar ya. Kalau marah nah, maka Allah ya hati pakai fi'il mudore itu marah. Ya, maka tentu di ini adalah satu contoh yang ya, yang dari satu sudut pandang bisa kita katakan uh, satu hal yang baik, ya, marah sekalipun ucapan yang terlontar untuk mengekspresikan marah adalah dengan ya, konten doa yang baik, ya, meskipun uh, kemudian ya tentu ada sisi negatifnya akhirnya jadinya Allah yahdik itu jadi kesannya negatif kan uh, ada kesan negatif padahal ya positif aja kan? kalau dari sudut pandang bahasa kalau dari sudut pandang orf kan, jadinya negatif dan diceritakan bahasanya dimungkinkan di antara sebab hidayah ilmu dan dan yang lainnya yang Allah berikan kepada semukbil adalah karena ibunya pernah marah besar dan dan mengatakan Allah yahdik. Nah. Dan betul Allah memberikan badannya hidayah ya, eh, dari hidayah yang luar biasa karena beliau tentu berasal dari lingkungan Syiah, Zaidiyah, dan bisa eh, kemudian uh, mendapat hidayah sunnah, uh, kemudian bahkan menjadi seorang yang besar dalam ahlu sunnah. tentu itu satu e, hidayah yang luar biasa dari lingkungan dari boleh jadi keluarga besar e, Syiah Zaidiyah kemudian ya, mendapatkan hidayah yang luar biasa e, pada sunnah bahkan menjadi ya, tokoh besar dalam ahlu sunnah wala, uh, wala ala amwalikum janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk harta kalian contohnya ini adalah tadi uh, doa kejelekan untuk onta. Latwa fikuminallahi sa'ah supaya tidak bertapatan dengan satu waktu dari Allah Subhanahu wa taala yang dimana di waktu tersebut eh, yus'alu fi ata'un maka jika Allah dimintai satu permintaan Allah akan kabulkan. Di surat Muslim. Maka doa jelek orang tua kepada anaknya jika bertepatan dengan waktu yang mustajab itu berpeluang untuk Allah kabulkan. Meskipun pada dasarnya doa itu jika isinya dosa, doa itu jika isinya dosa, maka Nabi sampaikan di hadis yang lain, bahasanya itu adalah doa yang tidak akan Allah kabulkan. Dan tentu mendoakan jelek adalah doa yang isinya dosa. Maka ini akhir pembahasan tentang pentingnya doa, ya, pentingnya doa untuk anak. Ya, pentingnya doa kebaikan untuk anak, kemudian bahaya doa kejelekan untuk anak. Ya, bisa kita katakan semua yang telah kita baca itu tema besarnya adalah ini. Ya, pentingnya mendoakan anak, eh, jangan lupa kemudian sungguh-sungguh berdoa, minta kepada Allah agar ya, Allah Subhanahu wa taala eh, memberikan kebaikan untuk anak, memberikan keberkahan dan seterusnya. Hmm. Kemudian uh, atharu salahil walidain wa a'malihima as saliha ala tarbiyatil abna. Dampak kesolehan orang tua dan amal soleh orang tua untuk pendidikan anak. Maka solehnya orang tua dan amal soleh orang tua itu memiliki azimul athar, dampak yang sangat besar untuk kebaikan untuk solehnya anak dan manfaat bagi anak di dunia bahkan di akhirat pun demikian. Demikian juga amal yang jelek, wa mubiqat dan dosa-dosa yang membinasakan yaitu dosa besar yang dilakukan oleh bapak dan ibu memiliki dampak yang jelek untuk dalam pendidikan anak-anaknya. Dan dampak dampak jelek untuk pendidikan anak ini ada pada beberapa sisi. Di antaranya, yang pertama adalah keberkahan amal soleh dan balasan Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh tersebut. Demikian juga Ya, bencana amal jelek dan hukuman Allah Subhanahu wa taala atas pelakunya dan hukumannya atas pelakunya. Maka boleh jadi bentuk balasan dan e, balasan dan ganjaran, hukuman dan hukuman itu tergambarkan kepada anak. Ya, maka di antara bentuk pahala dan balasan atas amal soleh yang dilakukan oleh orang tua adalah Ima bi islahihim. Dengan Allah perbaiki si anak, Allah jaga anak. Watawalihim Allah urusi si anak. Kemudian Allah limpahkan rezeki untuk si anak dan memberikan kesehatan eh, kesehatan untuk anaknya, kesehatan fisik dan badan anaknya. Dan boleh jadi di antara bentuk hukuman Allah Subhanahu wa taala atas maksiat orang tuanya adalah menyimpangnya anak dari jalan kebenaran, menyimpangnya dia. Demikian juga turunnya berbagai macam balak pada anak, adanya berbagai macam penyakit dan sakit pada anak dan uh, eh, hululun masyakil dan timbulnya banyak problem eh, bihim gara-gara si anak. dan jika demikian maka adalah orang tua memperbanyak amal soleh. Karena atharu dhalika yan akis, yan akis tercermin. Karena dampak dari amal soleh itu akan yang akis, akan tercermin kepada anak-anaknya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Kahfi. Wa amal jidaru adapun tembok yang miring yang kemudian diperbaiki oleh Khadir adalah milik dua anak laki-laki yang yatim di kota itu. Dan di bawahnya terdapat perbendaraan dan simpanan lahuma milik keduanya. Wakana abu huma saliha dan adalah bapak kedua anak tersebut adalah bapak yang saleh. Maka Rabbmu menginginkan agar keduanya sampai pada usia dewasanya, kemudian keduanya lah sendiri yang akan mengeluarkan simpanan milik keduanya rahmatan mirabbik sebagai bentuk kasih sayang dari Rabbmu. Ya, tentang uh, tentang ayat ini uh, Ibnu Katsir mengatakan saya kutipkan dari tafsir Ibnu Katsir fihi dalilun ala anna rajula salah yuhfadhu fi dhuriyatihi. Maka ayat ini dalil bahasanya orang uh, eh, ayah yang saleh itu menjadi sebab terjaganya anak keturunannya. Allah datangkan orang-orang baik yang menolong anaknya eh, itu di antara sebabnya adalah karena solehnya orang tuanya. Maka Allah katakan wakana maka di ayatnya bunyinya wakana Abu Huma salihah. Eh, yeah. Kemudian uh, Ibnu Katsir juga mengatakan wa taqaddama anukana al-abu al-sabiq dan keterangan yang lewat telah menunjukkan bahasanya bapak di sini bukan bapak dekat namun bapak yang jauh. Nah, sebelumnya ada keterangan kutipan e, yang dibawakan oleh Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini ada e, kutipan perkataan e, seorang perempuan Hanadah binti Malik Aisyah Baniyah beliau mengatakan Wadukira dan disebutkan annahuma hufidha bi solahi abihima. Dan disebutkan bahasanya dua anak tersebut dijaga karena solahnya ayah keduanya. Walam yuthkar minhuma solahun. Dan tidak ada yang menyebutkan kalau dua anak ini adalah anak yang soleh. Ini, maka anaknya ini biasa-biasa saja. Namun Allah kemudian jaga karena sebab ayahnya yang soleh. Kemudian wakanat bainahuma wa bainal ab alladhi hufidha bihi sab'atu abain. Dan adalah antara dua anak ini dan bapak yang menjadi sebab dia terjaga itu ada ada penghubung, ada jarak, ada jeda sebanyak tujuh bapak. Tujuh bapak. Maka ini dua anak kemudian dia punya bapak ini bapak satu, kemudian bapak dua, kemudian atasnya lagi bapak tiga, bapak empat, bapak lima, bapak enam, bapak tujuh. Nah bapak kedelapan itu yang soleh. Nah, bapak yang kedelapan itu yang soleh. Nah, maka solehnya eh, seorang eh, eh, solehnya orang tua itu nah, cipratannya bisa tujuh keturunan bahkan delapan keturunan kalau ini eh, delapan keturunan itu eh, dampak solehnya itu itu masih kemudian tersebar sampai delapan keturunan karena antara dua anak ini dengan bapak yang jadi sebab dia dijaga ada tujuh bapak ada tujuh bapak maka dia bapak ke delapan Hmm. Itu dampak solehnya sampai kepada cucunya yang nomor sekian. Dan riwayat ini telah di, uh, dan ini dan riwayat ini eh, dikatakan oleh At-Tabari dengan sanad yang mursal namun Ibnu Katsir mengakuinya dengan mengatakan tadi wa taqaddama anau kana al-abu asabiq. Itu adalah bukan bapak dekat namun bapak jauh. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alim nama yang fa'na wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.